بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين Kita teruskan kajian usul al-thalatha. Al-usul al-thalatha kita sampai pada uh, dalil al-khawf. Setelah kita sebelumnya telah memahami tentang doa, sedikit tentang doa, ini kita akan memulai untuk membahas tentang al-khawf pada halaman 24 insyaallah taala. Dalil wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala. Halaman 24. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalil disyariatkannya khauf dalam syariat Islam adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala fala takhafuhum maka janganlah engkau uh, takut terhadap mereka wa khafuni in kuntum mu'minin dan jangan uh, dan takutlah engkau kepadaku jika kalian dan takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman al khauf didefinisikan di sini adalah infialun yahsulu bitawakku'i ma fihi dororun au halak. Infial yahsulu bitawakku'i ma fihi doror au halak. Aw halak. Khauf adalah infial. Infial adalah emotion, emosi atau perasaan yahsulu atau bisa juga yuhsalu yang terhasilkan emosi yang ada perasaannya bi tawakuri, bi di sini artinya sebab dengan sebab tawakku dengan sebab tawakku itu seperti pengira-ngiraan prediksi menyangka apa yang akan terjadi ya tawakuri ma fihi dararun au halak apa yang ada padanya dari keburukan, al-doror, kecelakaan, au halak, kehancuran. Rasa takut itu seolah terbayang di depannya ada doror. Doror itu lebih umum daripada halak. Doror itu lawan dari kata apa? Maslahah. Doror itu seperti mafsadah akan ada kekurangan, akan ada sesuatu yang celaka. Adapun halal itu adalah kehancuran. Oke. Okay. Wal khauf anwa. Khauf ada beberapa macam. Dalam ada Rijus Salikin karya Ibnu Qayyim al salah satu definisi al-khauf adalah ibtirabul qalbi wa harakatuhu min tadhakkuril makhuf. Salah satu definisi khauf yang uh, paling mudah difahami adalah iltirab itu kegoncangan Kegoncangan jantung Kegoncangan hati Dan pergerakannya, harokahnya Min kuril khauf Disebabkan mengingat hal yang ditakuti Jadi jika ada hal yang ditakuti Kemudian kita mengingatnya seterusnya hati kita atau jiwa kita tergoncang maka itulah yang dinamakan khauf walaupun yang ditakuti itu bukanlah sesuatu yang diagungkan seperti singa, macan, serigala, bahkan kecoa misalnya. Seseorang takut sama kecoa berarti khauf dari kecoa. Dia nggak mengagungkan kecoa. Nah, tetapi jiwanya tergoncang ketika melihat makhluk satu itu. Masya Allah, ngeliat kecoa aja goncang Tak imannya seberapa ya? Dan kita tadi sudah membahas bahwasanya khauf memiliki perbedaan dengan khosya. Walaupun sebenarnya dua-duanya bisa dimutlakan. Khosya artinya takut, khauf artinya juga takut. Dan khauf ada beberapa jenjang, ada beberapa uh, eh, no jenis macam. Di sini tulis khauf yang pertama, al-awwal al-khauf at-tabi'i, yaitu rasa takut yang bersifat tabiat. Sifat tabiat berarti dia cetakannya sudah dari sana. Seperti al-khauf min aduwin. Takut dari musuh. Musuh di sini berarti membawa senjata dan bersiap untuk menyerangnya. Rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang normal secara tabiat manusia atau sibain uh, hewan-hewan buas. <clears throat> Di sini bukan siba, tapi sabu. Hmm. Kalau siba itu siba. Uh, sabu itu uh, hewan-hewan uh, ganas. Aw hayyatin, apa arti hayyah? Apa arti hayy? Hah? Hai, hai. Hai tanpa tak artinya bisa kampung, bisa yang hidup, ya kan? Kalau hayatun perempuan yang hidup. Apakah kita harus takut dengan perempuan yang hidup? Apa kita takut yang tabiat? Apa arti hayah di sini? Apa artinya? Enggak tahu. tadi apa yang dikatakan oleh Anu lupa nama itu siapa? Anto. Akhirnya tersingkap juga namanya. <laughs> namanya seorang inter uh, yang tadi Ahato ah bilang, hai artinya apa? ulo Uh. Orai. Apa artinya orai? Ular. Berarti takut dari ular itu adalah takut yang tabi'i. Bukan berarti seorang tersebut mengagungkan ular. Ya. Tapi antum jangan takut sama ular. Seharusnya ular lah yang takut sama antum. Karena hakikatnya ular itu sebenarnya seperti setan ya. Dari segi ini, dari segi rasa takut. Ular asalnya takut sama manusia. Setan asalnya takut sama manusia. Begitu. Ular itu takut. Semua ular itu aslinya kabur kalau melihat atau kedatangan manusia kecuali kalau misalnya sudah merasa terancam dan sebagainya maka menyerang Fahadha laisa bi'ibadah. Maka ini bukanlah ibadah. Jenis takut semacam ini bukan ibadah. Antum takut dengan ular misalnya, itu bukan merupakan sebuah ibadah sehingga diganjari pahala karena takut akan ular. Justru sebaliknya. Li'annahu qad yujad fil mu'min karena eh, li'annahu qad yujad fil mu'min. Karena rasa takut seperti ini kadang-kadang ditemukan, yujad ditemukan dalam jiwa seorang mu'min. Ada kod, ada yujad. Kod di sini artinya kadang-kadang. kod yujad, kadang-kadang ditemukan pada diri seorang muslim dan kadang-kadang juga tidak. Seorang muslim tidak takut sama sekali dengan adu musuhnya dari manusia. Dulu uh, mbah saya di zaman dulu di kemerdekaan uh, setelah kemerdekaan awal tahun 50 52 ketika dikejar-kejar sama orang-orang pro PKI ini kan kiai-kiai dulu kan dikejar-kejar nah itu dia di rumahnya bersembunyi di balik apa ah, bukan di balik apa pokoknya di salah sebagian rumahnya kemudian tentara tersebut masuk ke dalam ruangan tersebut dia berdoa mudah-mudahan Allah nggak menampakkan diriku akhirnya nggak kelihatan itu seperti kisah Rasulullah di gua gua hero, hero, gua hero. Jadi Ima Allah jadikan dia tidak menoleh ke situ, Ima Allah jadikan dia tidak melihat, Padahal ada di situ jelas. Dan itu mungkin untuk orang-orang yang Allah tolong mungkin, bukan tidak mungkin. Itu tidak hanya berlaku pada para nabi kau yang ini, tapi berlaku pada kaum mukminin yang mereka juga sedang diancam dan Allah menolong mereka dan Allah yaf'alu ma yasha ya kan? menghendaki apa yang ia kehendaki, melakukan apa yang ia kehendaki. Itu satu cerita, juga satu cerita bapak saya juga seperti itu pernah. Eh, bukan PKI, tapi semacam LDI ya, dulu dikeroyok, bersembunyi tapi nggak kelihatan. Jadi ketika kajian, tiba-tiba diserang, disergap sama mereka. Itu LDI itu masih belum sesat di Syiah. Ya akan terjadi nanti Syiah nanti ya yang akan berani mengeroyok. Makanya kita harus dari sekarang sigap untuk melawan mereka. Nah, itu LDI itu kajian. Ternyata banyak yang bertakiyah mereka LDI di antara peserta kajian yang mereka juga udah siap-siap kan. Akhirnya dikeroyok di ketika di tengah kajian langsung di uh, apa namanya di diinterupsi atau pokoknya berdiri semua dan datang semua pasukannya terkepung kan akhirnya beliau eh, bersembunyi di dalam ada mimbar di bawahnya itu kan biasanya kalau mimbar kan naik di atas kan di bawahnya kayak ada ruangan kecil misalnya buat mie buat apa penyimpanan di situ masuk situ sebelumnya nah dicari-cari itu mereka mereka udah menang udah menang ini dicari-cari nggak ketemu siapa materinya nah, udah bawa senjata tajam semuanya akhirnya keluar berdoa beliau berdoa keluar jalan berdoa agar supaya nggak ditampakkan akhirnya nggak tampak sama sekali jalan di tengah mereka lagi celak-celuk mana ini orang mana yang benar ini benar terjadi silakan mau bilang khurafat mau bilang apa terserah yang penting ini yang terjadi orang nggak orang nggak merasakan nggak bakal merasakan iyalah karena nggak merasakan ya kan oke okay. kemudian anau athani yang kedua macam yang kedua adalah khauf asir ini dinamakan oleh sebagian ulama khauf asir sir itu artinya apa tersembunyi wahwa an yakhafa min ghairillah dia takut min ghairillah pada selain Allah nah pada selain Allah di sini di, diberi keterangan min wasanin au uh, eh, awaliyin ditambahi huruf waw min wasanin awaliyin min al awliya kurang huruf waw dia takut kepada selain Allah Nah, kepada selain-selain Allah ini bisa jadi dia watan. Watan itu sesembahan selain Allah apapun itu. Bisa berupa patung, batu, pohon dan sebagainya. Awaliyin atau wali, dia takut terhadap wali. Tapi masih mending terhadap, takut terhadap wali daripada takut terhadap batu dan sebagainya. Kalau kalau, kalau takut terhadap wali, terhadap orang yang zohir yang mungkin dia memiliki kekuatan. Tapi kalau takut kepada batu pohon itu siapa yang ditakuti? Penunggunya. Penunggunya sendiri sebenarnya takut sama dia. Tapi ketika dia takut dengan penunggunya maka penunggunya lah berani sama dia. Awaliyin atau wali dari para wali. dan anhu. Jauh darinya. Maksudnya orang ini dia takut hal-hal atau semacam jimat dan sebagainya takut jauh dari dirinya dan juga takut wali itu jauh dari dirinya jika jauh dari dirinya ditakutkan olehnya ayusiba bimakru dia akan mendapatkan musibah uyusiba mendapatkan di sini artinya makruh atau ditimpa hal-hal yang dibenci Makruh itu hal-hal yang buruk, baik itu musibah atau yang lainnya. Hal-hal yang tidak dia inginkan. Wahadal khawf dan rasa takut semacam ini huwal waqi'u bainal ibad baina baina ubad al-qubur. Huwa al-waqi' yang terjadi, al-waqi' yang terjadi, yang nyata terjadi baina antara ubaj para hamba kuburan sarjananya ataupun belum lulus sarjana sarkupa ah, sarjana kuburan mutakhorijil kubur wal muta'alliqin bil aulia dan orang-orang yang bergantung pada wali baik itu misalnya masih hidup atau sudah wafat Ayo. Dan ini banyak sekali di masyarakat pedesaan kan. Mereka menggunakan uh, cincin dan sebagainya. Dibawakan oleh orang tua mereka sejak kecil untuk menjaga mereka dari itu. Dan mereka mempercayainya. Kemudian an-nau' ats-tsalits an yatrukal insanu ma yajibu khaufan minan nas meninggalkan atau manusia yatruk meninggalkan ma yajibu apa yang wajib sebenarnya bagi dirinya ada kewajiban bagi dirinya untuk melakukan sesuatu secara syar'i tetapi dia meninggalkannya kenapa khaufan minan nas karena takut dari manusia khauf semacam ini khauf yang muharram dan mazmum Asalnya seperti itu. Seperti meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar takut karena manusia. Asalnya ini mazmum. Namun dalam beberapa kondisi jika orang tersebut mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya ternyata maslahatnya kalau dia meninggalkannya itu uh, lebih didapatkan dan mafsadatnya jika dia melakukan nahi munkar misalnya pada saat itu zaman itu kondisi itu di tempat itu maka dia tidak akan mendapatkan masalah sama sekali maka dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar saat itu dengan pertimbangan maslahat dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat dan ini sah tidak haram seperti ketika kalau misalnya kita melihat seseorang pemabuk misalnya, minum khamar. Kalau kita tegur saat itu, kemungkinan dia akan melempar botolnya atau membunuh atau apa. Nah, ini khauf minan nas. Takut karena manusia ya kan? Takut karena pembunuh khamarnya akan melakukan sesuatu untuk kita. Nah, kita pandang dari tinjauan maslahat dan mafsadat. Kita tegur ketika dia sudah siuman dari mabuknya. Dan juga percuma kita nasihati dia, Enggak bahkan masuk ke otaknya dan hatinya. Kemudian anahu arabi, macam yang keempat. Khauf khaufu ta'abudin wa ta'alukin. Rasa takut adanya eh, dengan adanya eh, ta'abud, sikap penghambaan dan ta'aluk, sikap ketergantungan. Rasa takut dengan adanya sikap penghambaan dan ataupun sikap ketergantungan. Wahyu an yakhafa ahadan. Dia takut seseorang. Ah, badu bil khawfi lahu. Dia beribadah atau menghambakan diri. Ya Yata'abbad artinya menghambakan diri bil khaufilah dengan takut kepadanya. Di sini menghambakan diri di antaranya adalah ketika ada seorang raja kemudian membungkuk misalnya sebagai penghormatan atau membungkuk. Kalau nggak membungkuk berarti tidak menghormati dan sebagainya. Tapi ketika di depan orang tua, di adat sekitar kita membungkuk sedikit itu tidak masalah. Itu bukan termasuk membungkuk yang haram. Itu tradisi yang dibolehkan, penghormatan biasa. Sebagaimana penghormatan salaman atau cium tangan. Tidak ada di dalamnya unsur penghambaan. Memang ada di dalamnya unsur pengagungan, tapi di sini pengagungan dari segi usia dan penghormatan dari segi usia. Bukan pengagungan yang menjadikan dia itu uh, yang kita menunduk sedikit padanya berarti dia semanzila dengan Rob misalnya atau Ilah enggak itu terlalu jauh ke sana terlalu jauh dan juga kalau misalnya adat itu adat kita adat Indonesia biasanya kalau misalnya kita bayangkan di depan kita ada kita duduk di depan kita ada muda seliwuran aja gitu apa yang dirasakan pasti nggak enak ya kan tapi ketika ada anak muda agak sopan menyapa kemudian membungkuk sedikit itu tidak masalah membungkuknya yang masalah itu jika sudah ada hadir semacam penghambaan dan penghormatan yang berlebihan. Dan juga bungkuknya jika berlebihan atau sampai ruku atau sampai sujud atau sampai bikin gali kuburan. Eh, jadi nanti kalau misalnya yang ikhwan, terutama ikhwan yang misalnya di bawah, kalau ketemu dengan makhluk Allah, manusia lain misalnya, disapa ya disapa agar mereka nggak kecewa karena itu berpengaruh nantinya oke okay? jadi mudah-mudahan di ini sedikit terawat mukanya yang terlihat seperti teroris terorlah mereka dengan senyuman ya oke itu uh, rasa takut dengan adanya penghambaan dan sikap ketergantungan terhadapnya Eh, beda jika ketergantungan ini seperti anak dengan orang tuanya. Anak kecil dengan orang tuanya kan ketergantungan. Kalau oh, ini bersifat kembali ke khauf tabi'i. Bukan khauf ta'abbud wa ta'alluq. Wa hadzal naw huwa khauf at-ta'abbud wa at-ta'alluq alladhi yahmilu 'ala at-ta'ah wal bu'd 'anil ma'siyah. Macam khauf ini, khauf macam ini adalah bentuk ta'abbud, penghambaan diri, wa ta'alluh dan penyembahan. Nah, hati-hati dengan penyembahan. Alladzi yahmilu yang membawa kepada Allah, kepada ketaatan. Eh, wal bu'd 'anil ma'siyah dan menjauhi maksiat di sini artinya pelanggaran Berarti titah dari orang yang ditakuti tersebut harus dipenuhi benar-benar. Dan salah satu batasan bagaimana menghambakan diri kepada mereka atau tidak itu adalah ketika mereka memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah namun tetap ditunaikan dengan rasa takut terhadap mereka. Di antaranya pemilu sebenarnya. Asalnya nggak boleh. Zolim pemilu itu. Tapi kalau misalnya memang tinjauan masalah dan mafsadat uh, eh, kita lihat semampu kita darurat kondisinya. Wallahu a'lam. Jadi taat seperti yang misalnya mencoblos suara disamakan dengan orang kafir disamakan dengan pedagang kosongan disamakan pada bahkan kita sendiri nggak bisa sama sama ulama atau asatidah ya kan pilihan kita itu penyamarataan di sini itu zolim, sebenarnya oke nah ya apa rekamannya nanti insya Allah di, di replay lagi Hah? Enggak begini penyamarataan antara suara ana dengan suara antum. Suara antum kan kecil rendah, suara ana wah besar. Itu penyamarataan itu enggak adil. Sehingga ketika eh, yang terpilih itu dari segi komersilitasnya Kalau duitnya banyak, kampanyenya besar, menarik dan juga ngasih fulus, dia menang. Ya kan? Suara itu duit maksudnya suaranya duit bukan suara hati nurani meskipun ada yang bernama seperti itu <laughs> ada nggak kampanye? Di sini ada intel soalnya, anda nah, hati-hati. <laughs> Oke, okay. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan bagi makhluk yaitu ketika seorang makhluk memerintah itu kita tidak boleh mentaatinya selama jika perintah tersebut dalam bermaksiat terhadap kholiknya makhluk tersebut dan kholiknya kita. Nah salah satu salah satu uh, bentuk eh, mentaati kemaksiatan adalah ikut serta dalam pemilu. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya. Karena itu tasyabuh bil kufar. Ya kan? Nah, jadi emang tidak jadi orang yang golput itu memiliki dalil, memiliki hujah dan yang tidak golput kadang-kadang memiliki hujah, tapi mayoritas enggak. Karena based on money. Tapi kalau kondisinya memang sudah darurat, wallahu alam, kita sama-sama bertawakal. Di antara bertawakal ya salah satunya dengan memilih mana yang lebih ringan mafsadat di antara dua mafsadat. Wallahu alam. Adapun ta'alluq bi ghairillah berkegantungan dengan selain Allah jika dengan keyakinan bahwasanya yang kita gantungkan padanya itu dia bisa atau dia memiliki otoritas yang tidak dimiliki oleh keumuman manusia maka ini bisa menjadi syirik akbar misalnya seorang bergantung pada bintang dan mempercayai bahwasanya bintang tersebut akan membawakan sesuatu ini bisa menjadi syirik akbar. Ya, karena kepercayaan tersebut. Karena adanya kepercayaan atau keimanan tersebut terhadap bintang. Kemudian dalil arroja. Tadi anak ngomong-ngomong seperti itu jangan ada kecewa ya. Mungkin ada yang merasa kecewa dengan omongan anak soal pemilu dan sebagainya, jangan kecewa di kelas ini jangan kecewa. Di luar silakan. Wadadilur roja. Dalilnya roja. Roja artinya apa? Harapan. Ngarep. Ngarep berkah. Ada ngarep, ada ngalap. Dalilu roja. Qauluhu ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang dia itu berharap apa yang diharapkan Liqo rabbihi bertemu dengan Rabbnya falyamal maka hendaklah di sini lam dari lamul amr dan di sini faedahnya adalah wajib maka dia wajib baginya untuk beramal amalan soleh ya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan janganlah dia mempersekutukan dengan dalam segi pembahas penghambaan dirinya terhadap rohnya pada selainnya siapapun selainnya jadi jangan berbuat syirik sedikit pun syaratnya ada dua fal ya'mal amalan solihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada itu jika memang benar rojaknya, harapannya. Karena harapan itu ada yang sekadar angan-angan panjang, ada yang memang harapan. Bedanya kalau misalnya harapan yang yang sehat adalah harapan yang disertai dengan uh, disertai dengan realisasian disertai dengan uh, usaha yang konkret, usaha yang terlihat. <clears throat> Kalau misalnya angan-angan panjang, sepanjang atau sependek apapun angan-angan itu tidak ada usahanya, itu angan-angan yang panjang. Itu bedanya. Harapan atau cita-cita dengan angan-angan panjang. Kalau harapan dan cita-cita itu bisa dimanai roja. Kalau misalnya angan-angan panjang itu namanya tamani tamani. Tamani bisa juga berarti mengharapkan, bisa juga. Tetapi tamani dan taroji bedanya adalah taroji pertama itu biasanya dimutlakan untuk harapan yang mungkin terjadi. Adapun tamani itu biasanya dimutlakan untuk uh, harapan yang tidak mungkin terjadi. Seperti andai A, A-nya tiga kali kan, Ku jadi orang kaya. <laughs> Terus dia ngapain? dia aja. Ini nih namanya, karena mengharapkan sesuatu yang gak bakal terjadi. Ya. Kalau misalnya kita berharap, misalnya saya ingin menamatkan kitab Taisir al wusul ini dalam waktu eh, empat 4 bulan. Kemudian dia mulai dari awal baca. Itu bukan tamani, tapi itu taroji. Karena ada muhawalah, ada usaha yang real dalam mencapai atau mendaki menujunya. Dan perbedaan kedua tamani dan taroji. Ya taroji, ya tadi apa? Yang pertama, taroji itu harapan yang mungkin terrealisasikan. Tamani itu harapan yang tidak mungkin terhasilkan. Perbedaan kedua yang taman taroji apa tadi? Yang kedua, taroji adalah harapan yang dieksekusi dengan usaha yang real. Kalau misalnya e, tamani itu harapan yang tidak ada, tidak terdapat setelahnya usaha, melainkan sekadar mimpi, harapan. Maka barang siapa yang mengharap liqa Rabbih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia melakukan syarat dua ini. Falyamal amalan sholiha itu berkaitan dengan ittiba sunnati Rasul. Syahadat anna Muhammad Rasulullah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahda berkaitan dengan ikhlas. Syahadat an ilaha illallah. Itu. Yang ingin Berarti yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya di akhirat nanti harus merealisasikan dua itu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aslur raja huwa at Asalnya raja itu adalah tamak. Tamak kalau kita di sini negatif. Makna tamak itu rakus, maruk. Tapi tamak, tamak itu artinya hasrat yang besar keinginan yang kuat sekali toma. Au intidharu syai' al-mahbub atau intidhar. Intidhar artinya menunggu, menunggu sesuatu yang dicintai. Yang namanya orang menunggu sesuatu yang dicintai dan disukainya berarti dia ada harapan dalam penungguan tersebut. War roja yatadhamman atadhallul wal khudu. Dan roja yatadhamman mencakup di dalamnya atadhallul merasa berlemah diri dan al-khudu al-khudu membungkukan diri atau merendahkan diri. Ini roja di sini untuk Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Roja terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, Roja Mahmud. Macam yang kedua, Roja Madmum. Ada Roja Mahmud, ada Roja Mahmud. <laughs> Sekali nama orang jadinya. Roja Mahmud. Roja Mahmud berarti roja yang terpuji. Nah, wahwa roja urojulin amila bi taatillahi ala nurin minallah fahuwa rajin li thawabihi Raja Mahmud diantaranya adalah Raja Rojilin Harapan seseorang Nah kemudian orang ini disifati dengan kalimat-kalimat berikutnya Harapan seseorang yang amila bi taatihi beramal berdasarkan ketaatan terhadap Allah ala nuri minallah berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan seorang yang beramal ya berarti amal ada usaha. Dan usaha tersebut amal amalan soleh usaha bi taatillah. berarti dengan ikhlas ala nurillah fa huwa rajin dan dia mengharapkan apanya imbalannya pahalanya. Maka inilah roja yang mahmud. Oleh karena itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu terpuji. Baik atau mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia itu terpuji. Dari dari Allah bukan dari manusia. Maka ketika seseorang misalnya menyedekahkan ya Allah mudah-mudahan sedekah ya. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah Subhanahu wa taala membalas saya dengan berlipat ganda di masa depan. Itu tidak masalah dengan harapan tersebut. Dan harapan tersebut terpuji sebagai motivasi bagi dirinya untuk selalu eh, bersedekah. Uh, Kemudian diantaranya ada juga kalimat jika sudah surga dan neraka tak pernah ada, apakah kau masih apa sih apa terusnya bersujud padanya? Ini uh, kalimat falsafi, uh, falsafi sufi. Dengan jika, nah jika yang seperti ini yang dilarang, nggak ada manfaatnya jika ini. Kalau surga dan neraka nggak pernah ada ngapain? Ber surga dan neraka nggak ada. Kenapa nggak berhayal kamu nggak ada sekalian? Ah. Kenapa berkhayal surga dan neraka nggak ada? Masih kau tunduk padanya? berhayal seperti ini atau kalimat seperti ini itu akan muter-muter terus dan nggak bakal nggak nggak bakal habis dan juga nggak bakal memberikan manfaat sedikit pun kebaikan maslahat apa motivasi nggak bakal dan itulah yang kebanyakan digeluti oleh falsafi baik itu orang-orang Islam yang bergelut dalam falsafah ataupun orang kafir apalagi di antara yang bergelut dalam falsafah adalah Imam Ar-Razi misalnya Imam Ar-Razi rahimahullah fakih Syafi'i, falsafi, ahli mantik, ahli kalam dan sebagainya. Beliau uh, eh, berkecimpung selalu di dalam masalah kalamiah. Yang kalau kita membaca membaca kitab-kitabnya itu bingung. Membaca kitab beliau misalnya Al-Mahsul yaitu kitab usul fikih besar. Eh, kita usul fikih ya. <clears throat> Anak baca, nggak ada nggak ada yang anak pahami. Anak baca syarah kitab ini penjelas Nafaisul Usul karya al malah mazhabnya Maliki atau Al-Qarafinya. Masih sulit dipahami. Saking berbelitnya kalamnya. Sulit. Udah ilmu usul fikih berat ditambah dengan bahasanya diperberat. <clears throat> itu usul fikih. Antum baca kitab Tafsir Ar-Razi atau Mafatih Al-Ghaib. Saksikan sendiri. Saksikan huruf-huruf itu. Terutama antum nggak bisa bahasa Arab, saksikan. saksikan aja, saksikan dia mereka diam begitu saja huruf-huruf kita nggak bisa apa-apa. Yang yang paham bahasa Arab aja kebingungan, apa yang nggak paham mungkin bisa mentakwil dengan dirinya sendiri mungkin suatu hari kan Imam Al razi itu memang imam besar kan? dia diagungkan banyak orang dan memang pintar kepintaran malah imam memang ahli kalam itu kepintaran, kepintaran semua suatu hari beliau lewat di sebuah desa kemudian beliau lewat bersama dengan banyak orang yang mengaguminya fansnya Rozi fans, fans lu, rahimahullah fans fans beliau uh, ada seorang petani di desa tersebut entah lagi uh, mungkin lagi meladang atau apa Allah alam <clears throat> jadi konvoy tersebut uh, bagian depannya baru lewat di depan seorang petani ada apa ini kan kamu nggak tahu itu itu ada Rozi yang mana dia telah menemukan berbagai dalil bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta ini. <laughs> apa kata Tania? Serius. <laughs> Anda cukup melihat semua ini, Anda udah tahu Allah penciptanya, ngapain Anda buktikan lagi? Jadi ngerti maksudnya. Petani ngelihat buah-buahan itu udah ngerti ini Allah yang nyiptain. Ini ngapain Arozi? Ar-Razi menemukan berbagai dalil bahwasanya Allah yang menciptakan semua ini. Serius ente. <laughs> Jadi kenapa nggak ada sekalian yang juga diagung-agungkan? Kenapa Ar-Razi? Kenapa beliau rahimahullah? Karena menemukan dalil bahwasanya Allah menciptakan semua ini itu terlalu mudah untuk dibilang mudah. Iya, terlalu mudah. Dalil fitrah aja. Dalil fitrah. Sehingga nggak usah dan juga biasa dan juga dalil yang dikemukakan Ar-Razi itu seringkali berbelit-belit dengan istilah-istilah kalamiah yang hanya di, bisa dicerna oleh orang-orang yang mempelajari ilmu kalam. Oke, kalau antum baca kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah karya Ibnu Taimiyah rahimahullah Berapa jilid itu? 11 jilid. Itu ngebantah Aruzi doang. 11 jilid. Bayan Talbis al-Jahmiyah. Kemudian kitab Dar Ta'arudil Aql wa Naql. 9 jilid. Ngebantah beliau juga. juga ngebantah Al-Amidi, Al-Ghazali dan Uh, lain -lain. dalil yang dipakai oleh mereka itu berbelit-belit. Pada konklusi simple. Allahu khaliquna. Udah. Simple konklusi. Tarekat menujunya itu yang berbelit. Dan konklusinya itu tanpa ada tarekat ini pun udah diketahui. Itu ahli kalam. <clears throat> Nah, menular menular ke liberal-liberal ini. Mereka berbeliau bahasanya konstitusional, ayat-ayat konstitusional dan sebagainya. Intinya serendah-rendahnya kita, serendahnya fitrah kita masih lebih baik daripada dalil-dalil yang mereka bawakan orang-orang liberal itu. Dan kita lihat orang-orang liberal mereka siapa yang mereka agungkan? Ibnu Sina, Ar-Razi. Seolah-olah nama-nama itu tuh trendy banget bagi mereka. Dengan siapa mereka musuhi? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal yang dibawakan oleh Ar-Razi apa? Kalam-kalam mantiki yang berbelit-belit, yang mana mereka sendiri orang liberal, belum tentu paham. Yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab apa? Kebanyakan ayat dalil, lihat. Dalil. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min dakir Ini bagi mereka dipersulit untuk mereka. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena liberal ini sifatnya kufur dan munafik zaman sekarang sebenarnya. Munafik zaman sekarang liberalisme. <clears throat> Namun liberalisme mereka masih terlihat kemunafikannya. Yang tidak terlihat syiahnya ini. <laughs> Oke. okay. Kemudian roja madmum. Roja yang madmum berarti harapan yang tercela. Wa huwa roja rojulin mutamadin fit tafriti wal khotoya. Yaitu harapan seseorang rojul mutamadin. Mutamadin itu yang mustamir, daim. Uh, Tamari itu terus menerus konsisten, nah, konsisten fit tafrid dalam uh, bermudah-mudah. Tafrid itu bermudah-mudah, meremehkan. Wal khotoya kesalahan-kesalahan. Yarju rahmatullah. Nah dia mengharap rahmat Allah, tapi dia sendiri bermudah-mudah dalam dosa. Nah ini roja yang madmum. Dia memang dia roja benar, dia mengharapkan rahmat Allah. Tetapi sikap dia selain roja tersebut tidak seimbang dengan rojanya, tidak seimbang dengan harapannya. Dia mengharapkan kebaikan, namun dia sendiri tidak usaha. Seperti orang yang mengharapkan kaya, tapi tidak mau membuka usaha. Nah ini roja bila amal, harapan tanpa amal. Berarti harapan kosong aslinya. Fahadah huwa al gurur dan ini adalah yang dinamakan dengan gurur. Gurur artinya adalah ketertipuan, keterpadayaan. Ada bayi bayi al gurur bayi yang mengandung gurur apapun itu. Namun ada beberapa tafsiran, perincian. Ah, namun umumnya jual beli yang mengandung gurur, ada sesuatu yang disembunyikan atau ada ketertipuan maka itu menjadi bayi yang haram umumnya walaupun ada ada tafsiran. Wat tamani, tamani berandai-andai mengharapkan sesuatu yang kosong yang tidak diselaraskan eh, dengan usaha yang konkret untuk menujunya. Warrojaul kadhib dan harapan yang dusta. Wal farqu bainar roja wa tamani. Perbedaan antara roja dan juga tamani adalah bahwasanya roja yakunu ma'a badlil juhdi wa husnut tawakul. Nah Syaratnya apa? Roja yang sahih itu badlul juhud. Badl mengerahkan, al juhud upaya. Mengerahkan upaya. Apakah cuma mengerahkan upaya manusia lalu berharap tidak harus ada juga Husnud tawakul. Penyandaran yang baik, husn baik, tawakul uh, eh, penyandaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya tawakul syaratnya adalah badrul juhud juga. Afwan, syaratnya adalah beramal sesuai kapasitasnya. Syarat tawakul. Kalau misalnya bertawakal kemudian ah, mengklaim tawakal kemudian tanpa usaha, maka itu belum bisa disebut sebagai tawakul ala Allah. Nah, itu yang roja. Sekarang yang tamani. Tamani yakunu ma'al kasal. Tamani itu harapan impian angan-angan itu ada bersamaan dengan rasa malas. Ini bukan hanya tama, eh, mengharapkan bertemu dengan Allah, bukan itu saja, melainkan untuk segala hal untuk kita segala hal. Apapun impian kita, keinginan kita di masa tua. Kalau sekadar tamani tidak diusahakan dengan sebenar-benar usaha itu sebenarnya angan-angan panjang. Orang misalnya mengharapkan pasangan yang baik, berandai-andai sana ya pasangan saya siapa, fulana, cakep dan sebagainya, soleha, lulusan pesantren, hafiz Quran. Sendirinya apa? Menghafal lirik-lirik. Berbanding jauh. Wal yaumal qiyamah wal liqa'u yaumal qiyamah liqa di hari kiamat terbagi menjadi dua yang pertama naun khas naun di sini bisa diganti liqa aja liqa'un khas pertemuan yang khusus wa hadza lil mu'minin dan ini khusus untuk orang-orang mukmin wa huwa liqa'ur ridha wan na'im min Allah Subhanahu wa taala pertemuan keridhaan dan juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian liqa'un 'am. Pertemuan yang umum li jami'in nas untuk semua manusia wa qad dalla 'ala liqa'il 'am qauluhu ta'ala. Dan telah menunjukkan dalam liqa'il 'am ini perkataan Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Di situ ada ayat surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras. Kadih, bekerja keras. Menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Syuf di sini ya ayuhal insan. Manusia secara umum, jenis manusia Dalilnya di sini yang menunjukkan dalil bahwasanya semua manusia akan bertemu dengan Robnya, bertemu secara umum adalah ya ayuhal insanu. Bukan ya ayuhal muslimin kan? Ya ayuhal mumin enggak. Tapi ya ayuhal insanu dan yang terakhirnya Famulaki, Wahai manusia, kamu akan menemuinya. Saya tidak bisa berbicara banyak lebih untuk hal yang ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, eh, kita cukupkan sampai di situ dan ada pengumuman sedikit tentang Ah, saya lupa untuk membaca kitabnya. <laughs> Ada banyak faedah dari kitabnya sebenarnya. Mau dibacain atau enggak? Terusin atau enggak? Hah? Atau antum sudah lawyer dan sebagainya? Hah? Eh, sebentar lagi jam 2 saya saya pun sebenarnya akan seperti yang kalian ketahui saya kehabisan lauk jadi benar-benar ini sudah kencang badan saya sudah mengencang oke okay, uh, eh, untuk pekan depan insyaallah Allah ujian untuk antum semua dan kecuali kecuali yang baru masuk seperti antum ya insyaallah Allah ujian antum di luar jangan di sini Ujian kehidupan maksud saya.